dari 300 poin yang rencana kita akan bicarakan pada kesempatan yang akan datang insya Allah. Pada poin ini uh, Syekh Abdurrahman Dasar rahimahullah menyebutkan ahlu ibadatillahi wujuduhum ghairu mahdudin wa la ya'rifu al-hudud lianna wujuduhum al-hissi mumtazijun bil wujud ar-ruhi ad-darib al-muhallaq fi ajwa'i zaman wal makan jami'a والهادف لنيل الدنيا والآخرة فهم على مستوى رفيع مناقض لمستوى الماديين في الفهم والشعور والسلوك أجمعه لأنهم يؤمنون بوجود لا ينحصر في العمر المحدود وموقنون بتحصيل وعد غير مكذوب وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون Pada poin ini eh, penjelasan daripada eh, Syekh Abdul Rahimahullah menyebutkan e, eh, beribadah kepada Allah atau kita yang meyakini mana ia karena abu wa ia karena stain maka keberadaan orang yang e, muslim seperti itu mukmin seperti itu dia tidak terbatas oleh satu tempat tidak terbatas oleh satu keadaan tidak terbatas oleh satu waktu tetapi dia selalu berada di posisi yang kemudian menjadi hamba Allah beribadah kepada Allah dalam segala kondisi, dimanapun mereka berada, tanpa dibatasi oleh keadaan apapun. Karenanya ini insya Allah kita akan bahas lebih jauh lagi bagaimana uh, seorang Muslim selalu bermanfaat baik dirinya untuk dirinya ataupun untuk orang lain yang kemudian keberadaannya disebabkan karena dia selalu menyatu dengan rohnya yang roh itu akan kemudian berjalan dalam kehidupannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala untuk melaksanakan syariat Allah dan itu baik dalam segala zaman maupun tempat seluruhnya dengan maksud untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat sehingga mereka kondisinya adalah orang-orang yang berada di tingkat tinggi sangat berlawanan dengan kelompok manusia-manusia yang sangat materialistis itu baik di dalam pemahaman, dalam perasaan, dalam perilaku seluruhnya. Karena mereka beriman kepada suatu keadaan yang tidak terbatas pada umur kita yang sangat pendek ini. Tetapi lebih daripada itu, mengharapkan apa telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan yang bahagia di dunia dan kehidupan yang akan datang di akhirat kelak. Itulah peranan seorang muslim yang sangat besar sekali dalam hidup ini karena mereka berharap janji Allah di mana Allah tidak pernah mengingkari janjinya tetapi sayang banyak manusia yang tidak tahu para pendengar dokter rahimakumullah kalau kita perhatikan pada poin ini maka peranan seorang muslim tidak hanya hatta hanya sebatas untuk mengumpulkan rongsokan dunia tidak banyak tidak hanya sebatas untuk mencari kesenangan sesaat tidak hanya kemudian mencari sebatas pengaruh, pengikut, apalagi kemudian eh, membanggakan diri. Dan ini semua akan menjadikan eh, peranan seorang muslim itu begitu peranan yang unggul, ulung, peranan yang sangat berarti dan berharga. Dan itu akan nampak sekali kemanfaatannya oleh yang berada di sekitarnya. Karenanya para benar redaktor rahimakumullah, kalau kita perhatikan Islam telah mengajarkan kita sebagai umat manusia untuk kemudian tidak dibedakan apakah itu Arab ataupun non-Arab. Apakah itu orang kulit putih ataupun orang kulit hitam? Apakah kemudian orang kaya ataupun orang miskin? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka setiap manusia itu sama. Ibarat dia seperti sisir yang kemudian dia rata. Tidak ada beda satu dengan yang lainnya kecuali seperti kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang apa ini saya dalam hajatul wada beliau berkatakan ayuhan nas innakum min adam wa adam min turab akramukum 'inda Allah atqakum wahai manusia kalian semua berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah paling mulianya kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian sehingga kualitas ketakuan seseorang itulah yang akan menjadikan pembeda antara satu sama lain. Dan semakin orang itu bertakwa kepada Allah, maka dia akan semakin bermanfaat di dalam hidupnya untuk dirinya maupun untuk orang lain. Karena itu Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam Imam Muslim, "Akmalul mu'minin imanan ahsanhum khuluqah." Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Nah, kalau kita perhatikan begitu dalamnya peranan seorang muslim dalam hidup ini, maka dia harus berusaha untuk membawa Islam dengan sebaik-baiknya untuk kemudian dicontohkan dalam dirinya dan disampaikan kepada orang lain. Sehingga karenanya seorang muslim dimanapun dia berada, tidak akan kemudian dia berpangku tangan atau kemudian berdiam diri atau tidak melakukan sesuatu. Tapi seorang muslim adalah orang yang kemudian energik dan selalu visioner ke depan dan yang selalu dipikirkan punya bukan hanya sebatas dirinya dan keluarganya tetapi juga bagaimana membangun apa ini kebersamaan untuk membawa misi Islam ini. Dan ini tentunya bukan satu hal yang gampang. Kesadaran kita untuk menjadi muslim yang seperti itu tentunya telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan oleh para sahabatnya Raja Anhum yang kemudian kita temukan bagaimana keberadaan mayat-mayat mereka, jasad-jasad mereka yang sudah menjadi apa ini eh, kuburan-kuburan itu berada bukan hanya coba sebatas di wilayah Madinah tapi mereka menyebar di mana-mana ya ada sampai di Cina, ada yang kemudian di daerah Afrika, ada yang di daerah Rusia. Mereka menyebar di mana-mana yang menunjukkan bahwa peranan mereka dalam tugas hidup ini bukan hanya sebatas untuk mencari kekayaan atau mencari kesenangan sesaat, tetapi adalah untuk bagaimana membawa diri dan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara benar. Dan inilah agama yang kemudian harus kita emban untuk kita bawa dengan sebaik-baiknya kepada umat manusia yang kemudian itu telah diwakili oleh Rasulullah SAW sebagaimana Allah katakan bani ini arsalnaka rahmatan lil alamin kami utus engkau Muhammad sebagai rahmat buat buat manusia di seluruh dunia buat apa alam semesta ini sehingga ungkapan dari kalangan Islam liberal menyatakan Islam itu rahmatan lil alamin itu dipahami secara sepotong yaitu mereka dengan menyisihkan dengan meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam bentuk jalan hidup beliau yang beliau telah gariskan untuk kita semuanya baik itu ucapannya, perbuatannya Eh, kemudian juga keyakinan yang beliau uh, ajarkan, begitu pula persetujuan yang beliau apa, sampaikan ataupun dia beliau diamkan terhadap apa yang terjadi di kalangan para sahabat pada saat itu radhiyallahu anhum jami'ah. Nah, karenanya para benar tentunya peranan seorang muslim tidak boleh dibatasi oleh wilayah negara. Iya. Tidak boleh dibatasi oleh wilayah kelompok. Tidak boleh dibatasi oleh wilayah bendera. Tidak boleh dibatasi oleh wilayah kesukuan tidak boleh dibatasi oleh wilayah apa ini kedarahan dan lain sebagainya. Dan hukumnya haram kalau kita kemudian sampai kepada tingkat taksub suatu bentuk fanatisme terhadap apa ini e, nama satu negara, nama satu kelompok, nama satu daerah, nama satu apa ini puak ataupun keturunan dan lain sebagainya. Nanti insya Allah kita akan bicarakan bagaimana sesuatu yang harus kita lakukan sebagai muslim sehingga kemudian tidak terkotak-kotak dalam suatu bentuk apa kefan, eh, fanatisme yang sangat sempit itu. Hmm. Berapa banyak orang sekarang kemudian membanggakan dia adalah orang Amerika, bahwa dia adalah orang Saudi, bahwa dia adalah orang Singapura, atau dia orang Malaysia, atau kemudian dia orang Indonesia, atau dia adalah orang Rusia dan seterusnya. Berapa banyak dari mereka yang bangga dengan negaranya. Padahal yang namanya negara bisa salah bisa benar. Iya. Nah begitu pula dalam satu kelompok, apakah itu partai, apakah itu organisasi, apakah itu jamaah pengajian, hmm. apakah itu kemudian e, nama keluarga ataupun apa ini nama kedaerahan dan sebagainya. Kalau kemudian itu semua menjadikan fanatisme yang menyebabkan kita menerima segala hal yang dari kelompok itu, yang dari bendera itu, dari partai itu, dari pengajian itu, dari apa ini eh, keluarga itu semua yang benar dan salah itu kita terima, kita bela. Maka inilah yang sebenarnya jahiliyah itu. Hmm. Sehingga karenanya kita tidak boleh taksub dengan cara jahiliyah seperti itu. Ya, setiap negara, setiap uh, kelompok, setiap uh, wilayah, setiap daerah, setiap jamaah, setiap partai, setiap kelompok macam apapun bentuknya Pasti di antara mereka ada yang benar, ada yang tidak benar. Yang benar kita dukung, yang tidak benar kita luruskan. Sehingga yeah. kita hanya boleh fanatik dengan kebenaran. Hmm. Dan kebenaran itu yang dipastikan adalah apa yang berasal dari Allah SWT. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Abin Yunus ayat 32. Fadalikum Allahu رَبُّكُمُ Haq, famada ba'dal الْحَقِّ illa dhalal, fana tusrafun. Bahwa dialah Allah Tuhan kalian yang maha benar itu. Hmm. Maka siapa yang berjalan di atas apa ini dia, tidak di atas kebenaran itu maka dia akan berada di atas apa kesesatan maka kemana kalian menuju berapa banyak sekarang ini orang tersesat karena nasionalisme tersesat karena apa ini fanatisme kelompok tersesat karena berbagai macam bendera yang mereka banggakan sementara kebenaran tidak pernah mereka toleh Al-Quran dan Sunnah yang mengisi, mengusung kebenaran yang hakiki, yang mutlak berasal dari Allah dan Rasulnya, itu kemudian diabaikan. Padahal harusnya semua ide manusia, semua keyakinan manusia, yeah. semua pemikiran manusia, semua langkah manusia itu harus diukur dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah hakikat seorang Muslim yang mengembalikan pertama kali kepada kebenaran Al-Quran dan Sunnah, baru kemudian mengukur segala sesuatu dengan ukuran itu. Yang benar berasal dari Allah dan juga dari Rasulullah SAW. Karena selain Allah menyatakan Rasulullah mengatakan pada saat kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku setiap kali engkau sampaikan pelajaran hadis ataupun apa ini riwayat-riwayat dari engkau aku aku tulis Ya. Tetapi apa yang aku tulis itu kemudian dikecam oleh sebagian kaum Quraisy. Kenapa kamu menulis dari Nabi Muhammad? Dia kan juga nabi. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan apa ini e, bercanda maupun apa marah. Masa kamu iya. tulis semuanya? Maka ini disampaikan kepada Rasulullah maka Rasul menjawab, "Uktubu anni fa innahu la yakhruj min fami illa al-haq." jangan apa ini tulislah dengan dari apa yang keluar dari mulutku kata Rasulullah hmm. maka tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran hmm. berarti kebenaran itu berasal dari Allah dan itu berasal dari Rasulullah SAW juga karena memang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yahwikumullah maka dengan demikian sekalian yeah. maka bagaimana kita berpegang dengan kebenaran ini secara utuh hmm. baru kemudian kita bagaimana memperanankan tanpa dengan taksub yeah. dan macam sekalinya tadi itu Baik, sebelum kita teruskan kembali dengarkan dulu beberapa pesan dan juga hikmah berikut ini dan kita akan segera kembali. Ya, barakallahu Uh, kita telah membicarakan tadi bagaimana seorang muslim dengan keyakinannya bahwa dia di posisi kebenaran yang berasal dari Allah SWT dan Rasulnya. Hmm. Sehingga karena itu dia menjadi mantap langkahnya. Kemudian yakin atas perjuangannya. Dan kemudian dia hanya akan menghadapi dua kemungkinan. Yang keduanya adalah merupakan sesuatu yang memang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Yaitu dalam surat Taubah ayat 52. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin wa nahnu tarabbasu bikum an yusibakum Allah bi'adabin 'indi aw bi'adina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Bahwa uh, apa yang uh, harusnya kita menjadikan cita-cita kita sebagai seorang muslim hidup mulia atau mati syahid Ya, kita hanya berharap bagaimana menjadi muslim untuk yeah. berperanan semaksimal mungkin menjadi muslim yang mulia dalam hidupnya atau mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu maka kita jangan membatasi diri dengan fanatisme-fanatisme tadi itu yang kemudian itu pada dasarnya tidak dilarang. Hmm. Seorang yang menganggap dirinya sebagai orang Indonesia, orang Amerika, orang Saudi atau orang negara manapun tidak ada masalah selama itu dijadikan sebagai satu sarana, bukan sebagai satu tujuan. Satu. Yang kedua, bahwa itu bukan sebagai satu apa ini kebanggaan yang kemudian menutup kebenaran Islam. Karena kalau kita lihat bahwa penduduk Mekah mereka menamakan diri apa? Muhajirun. Hmm. Penduduk Ansar mereka menamakan diri apa? Apa? Al-Ansar. Hmm. Sehingga tidak ada masalah menamakan diri berasal dari komunitas yang mereka kategorinya muhajirin atau kategorinya mereka ansar. Kita juga begitu. Kalau kita orang Indonesia kata katakan saya orang Indonesia atau saya orang apa ini Amerika atau seorang orang Saudi. Tidak ada masalah apa menisbatkan diri pada uh, nama negara atau nama apa ini uh, keturunan umpamanya dari kelompok si Humbing umpamanya hmm. atau dari hmm. apa nih kelompok uh, apa uh, keturunan-keturunan yang lainnya yeah. atau kemudian dari bentuk uh, ke apa kenisbat kepada wilayah umpamanya orang Surabaya apa atau orang apa Jakarta hmm. atau orang apa, Pekalongan nah, atau orang-orang yang lainnya dari tempat-tempat lain itu semua boleh selama itu tidak menutup apa ini kebenaran yang ada dalam Islam. Tidak boleh menjadikan kita fanatik. Begitu iya. pula boleh kita berperanan di dalam lembaga-lembaga yang ada itu, tapi tanpa harus kemudian fanatik dengan apa lembaga itu sendiri atau dengan bendera itu sendiri. Nah, dengan demikian kita sadari bahwa banyak sekali keterbatasan peranan seorang muslim ketika berada di satu tempat maka dia dibatasi dengan tempat itu atau yeah. berada di satu lingkungan dia dibatasi dengan lingkungan itu bahwa yang benar atau salah ada di tempat itu, ada di lingkungan itu. Inilah kekeliruan kebanyakan kaum muslimin sekarang ini sehingga kemudian mereka menutup diri dari pihak hmm. pihak muslim yang lainnya. Padahal kita ditetapkan oleh Allah sebagaimana Allah tetapkan di dalam apa ya ini e, e, surat Al Imran pada saat kita berhadapan dengan komunitas non muslim. Allah katakan, "Qul ya ahlal kitab" تعالوا إلى كلمة سواء بيننا Allah Allah نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا bi anna muslimun Allah katakan, eh Muhammad katakan kepada pengikut-pengikut ahlul kitab itu, marilah kalian kemari untuk menuju kepada kata-kata yang satu. Apa itu? yang antara kita dan kalian tidak berselisih yaitu jangan kita menyembah kecuali kepada iya. Allah yeah. dan jangan menyekutukan dia sedikit pun dengan apapun maka jangan menjadikan satu sama lain Tuhan Tuhan selain Allah hmm. kalau kemudian mereka tidak mau mereka berpaling dengan keyakinan yang lainnya maka saksikan katakan saksikan kami orang-orang muslim hmm. kita harus bangga sebagai orang muslim jangan merasa malu menjadi muslim yeah. sekarang ini banyak orang muslim menyembunyikan identitasnya. Hmm. Seharusnya dia bangga seperti ayat ini, kita harus bangga menjadi orang muslim. Hmm. Tetapi kenapa kemudian kita menjadi apa ini inferiority complex, rasa rendah diri, bahkan kemudian kita sembunyikan, bahkan lebih buruk lagi kemudian kita batasi keislaman kita dengan nama-nama lain. Kita iya. bangga dengan nama-nama selain daripada Islam itu. Nah, inilah masalah-masalah yang kemudian membatasi peranan seorang muslim sehingga kemudian dia seharusnya dia bebas dari satu wilayah, dia bebas dari satu ketentuan apa ini uh, apa lingkungan dan sebagainya, tapi kemudian dibatasi oleh lingkungan itu. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa juz 11 halaman 92 dan 93 beliau mengatakan fa in kanu مستمعين على ما أمر الله ورسوله من غير زيادة ولا نقصان فهم مؤمنون لهم ما لهم وعليهم عليهم وإن كانوا قد زادوا في ذلك أو نقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل والإعراض في عمن من لم يدخل في حزبهم سواء yeah. كان على الحق أو الباطل فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله لو كتكن تيكا jika kelompok-kelompok orang itu mereka berkumpul Hmm. sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Maka mereka sungguh orang-orang mukmin. Bagi mereka hak mereka dan mereka pun punya hak kepada kita. Apa adapun kemudian jika mereka menambah-nambah atau mengurangi dari ketetapan agama yang tertetapkan oleh Allah, Allah, Allah dan Rasulnya, seperti taasub bagi kelompoknya yang hak maupun yang batin hmm. dan berpaling daripada orang yang tidak berada dalam kelompoknya itu karena berada mereka dianggap tidak berada dalam kebenaran atau dianggap sebagai satu kebatilan maka ini adalah termasuk perpecahan yang dicelah oleh Allah dan Rasulnya para pendengar Dr. rahimakumullah tentunya kita tidak membatasi sesuatu yang luas seperti itu sehingga peranan kita sehingga apa menjadi sempit karena itu uh, menarik sekali kejadian yang ada di masa Rasulullah SAW Ada sini diriwayatkan Imam Muslim bahwa uh, satu kali ya di an Jabir radhiyallahu anhu eh, radhiyallahu anhu maqala ikhtatala ghulaman dari Jabir bin Abdullah sahabat Nabi yang kemudian meriwayatkan bahwa ada dua anak yang sedang berantem ya nah, ribut ya ber, uh, sepertinya ber, ber, apa, uh, berbunuh-bunuhan mau apa mau mau, mau apa uh, uh, menyerang satu sama lain Gulamun minal muhajirin wa gulamun minal ansar. Seorang anak yang berasal dari apa di kalangan muhajirin dan seorang anak berasal dari kalangan ansar. Keduanya berantem. Fanadal muhajirin. Ya, fanadal muhajirin. Ya lal muhajirin. Seorang anak muhajirin itu menyerukan kepada kelompok komunitas muhajirinnya. Hei orang-orang muhajirin. Hmm. Bela aku kira-kira begitu. Hmm. Wanadal ansari ya lal ansar. Kepada orang-orang Ansor, anak yang ansor tadi itu mengatakan, "Hei, penduduk Ansor, belain aku." Ya, ya, satu kampung ya. Satu kampung iya. diarahkan untuk membela dia. Ya, ya. Begitu pula orang Muhajirin tadi itu. Hmm. Fakharaja Rasulullah sallam dalam kondisi genting seperti itu. Dan ini terjadi di kita di Indonesia maupun di tempat lain. Hmm. Bagaimana kelompok-kelompok dari kampung-kampung, dari daerah-daerah, hmm. dari suku-suku dari macam-macam perbedaan yang kemudian menyulut kepada perpecahan, permusuhan, yeah. bahkan berantem, bahkan berbunuh-bunuhan satu sama lain. Hmm. Ini disebabkan karena fanatisme kelompok golongan yang tidak benar itu. Sehingga kemudian pada saat itu terjadi di kalangan kaum muslimin dan Rasulullah SAW ada di tengah mereka. Fakharaja Rasulullah maka Rasulullah keluar kepada mereka Fakala mahaja. Ada awal jahiliyah? Apa ini? Apakah yeah. ini seruan jahiliyah? Tentunya perilaku seperti itu adalah merupakan seruan daripada perilaku jahiliyah. Allah ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah, malah menampik mereka. Illa anak gulaiman salah cuma ada dua anak yang kemudian mereka berantem. Fakasa haduhumal akhar, maka salah seorang menempeleng yang lainnya. Yeah. Fakala la walian waliansur rajulu akahu zaliman au madluma. Kalau begitu keadaannya, tidak ada masalah. Kalau memang iya, maka hendaklah seseorang membantu saudaranya, menolong saudaranya, baik dia orang yang dalim maupun yang terdalimi. Ya, jangan berpihak kalau seperti itu. Yeah. Maka kita harus menolong orang yang dalim maupun yang didalimi. Hmm. Inka nawaliman falyunhi Falyanahu Kalau dia orang dalim maka hendaknya dihentikan kedalimannya itu. Fa innahu lahu nasar itu termasuk pembelaan. Hmm. Ya, kalau orang zalim harus dihentikan dari kedalimannya. Kita cegah dia, dia daripada itu. Wa in kana mazluman falyansurhu. Kalau dia itu terdalimi, maka kita pun harus membela dia sehingga tidak menjadi terdalimi. Nah, sekalian ini adalah merupakan sesuatu peringatan kepada kita semuanya. Dan ini sepertinya masalah sepele ini sungguh masalah besar yang kemudian menjadi perpecahan di sana sini yang menjadi kelemahan yang melelahkan bagi umat ini disebabkan karena fanatisme apa ini golongan ataupun kelompok ataupun tokoh yang ini kemudian menjadikan pergeseran daripada perjuangan Islam. Kalau kita lihat di masa Rasulullah SAW, yeah. Iya. kalau ini sudah terjadi, apalagi di masa kita. Hmm. Di masa itu sudah ada apa pengelompokan seperti itu, tapi Rasulullah menghentikan semua itu sehingga tidak ada lagi namanya jahiliyah kelompok-kelompokan yeah. seperti itu dengan fanatisme yang keliru itu. Tinggal permasalahannya Bagaimana dengan kita? Hmm. Kalau kita perhatikan bahwa banyak masalah akan bisa terselesaikan hmm. kalau adanya kesadaran yaitu menghilangkan fanatisme kelompok golongan dan sebagainya ini. Dan itu berarti kita bisa menerima kebenaran dari muslim yang lainnya kalau yeah. memang itu benar kita terima, bahkan hmm. mungkin kita bisa terima kebenaran dari musuh kita yang mungkin kita benci sebab yang namanya kebenaran itu adalah lebih pantas untuk diikuti. Hmm. Kadang-kadang hmm. kebenaran itu tertutupi oleh hawa nafsu. Kadang-kadang kebenaran itu tertutupi oleh apa kepentingan ya kadang-kadang kebenaran itu tertutupi oleh apa semangat hmm. yang berlebihan yeah. sehingga karenanya kebenaran itu berat hmm. maka jangan diperberat dengan perilaku kita yang memberatkan sehingga kalau memang yang namanya yeah. benar al-haqu ablat hmm. yang benar itu terang wal batilu yang namanya batil itu gelap hmm. yang namanya batil itu adalah sesuatu yang memang apa ini remang-remang yeah. makanya orang mengatakan tahu ah gelap itu termasuk orang gak benar itu <laughs> iya. karena memang dia apa yeah berposisi hmm. apa maunya yang gelap-gelap begitu. Hmm, hmm. Kita tidak, kita berada dalam kebenaran, maka kebenaran itu selalu terang, maka jangan jangan kita berpaling dari kebenaran itu. Hmm. Nah, karenanya para benar dokter rahimakumullah, rahimakumullah, kita perlu untuk menggali apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam menghentikan yeah. Ya. semua bentuk kemungkinan ke arah perpecahan hmm. terutama disebabkan karena fanatisme ini dan kemudian Rasulullah menetapkan uh, cara untuk menyelesaikan secara tepat sehingga yeah. kadangnya jangan kemudian kita terbawa arus kepada apa uh, satu perpecahan dengan model-model yang seperti yeah. itu. Tapi sesungguhnya uh, bentuk peng, apa pengelompokan itu apakah boleh di, diperbolehkan dalam Islam? Iya. Yeah. Yang tadi kan sudah sampaikan oleh Syekh Hasan Allah Allah kalau pengelompokan itu atau hmm. perkumpulan itu dalam rangka untuk membawa kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya hmm. tanpa ditambah tanda dipegang hmm. dan tidak fanatisme dengan benderanya dengan hmm. kelompoknya hmm. itu nggak ada masalah tinggal permasalahannya yang muncul sekarang ini hmm. adalah kenyataannya banyak sekali fanatisme yang timbul hmm. taasub terhadap bendera kelompok dan macam-macam itu hmm. tinggal permasalahannya bagaimana kita mengeliminir itu hmm. menghilangkan semua pengaruh itu sehingga kemudian yang muncul peranan seorang muslim di dalam membawa Islamnya benar ya. kita dukung, yang nggak benar kita luruskan. Dan semua kelompok mempunyai kebenaran itu, hmm. mempunyai kelemahan-kelemahan itu. Tinggal bagaimana kita berperanan yeah. untuk kemudian uh, berperanan untuk apa? Memperbaiki semua kekurangan yang ada itu. Sebab begini, hmm. kalau kita perhatikan hmm. posisi manusia sekarang ini adalah ada orang yang kategorinya kafir, ingkar sama Allah Taala. Yeah. Orang seperti ini dia akan fanatisme dengan kekafirannya, dengan kebatilannya. Hmm. Atau yang kedua orang itu musyrik dia. Yeah. Dia beriman kepada Allah tapi juga beriman kepada selain Allah. Hmm. Dia beriman beribadah kepada Allah tapi juga beribadah selain Allah Taala. Orang yeah. seperti ini akan fanatik dengan kemusyrikannya hmm. dan dia akan terus berusaha untuk memperjuangkan kemusyrikannya. Hmm. Dan kita tidak tentunya menoleh kedua kelompok ini karena memang mereka adalah orang-orang yang rusak hmm. dan kita tidak perlu untuk kemudian bekerja sama dalam apa ini kebejatannya seperti itu. Yeah. Ada kelompok ketiga adalah orang-orang Islam hmm. yang mengaku mereka sebagai Muslim, hmm. tetapi kemudian dia merasa tidak puas dengan Islam yang dia miliki, hmm. sehingga perlu ditambah-tambah <laughs> atau kemudian dikurangi. Yeah. Yang paling banyak ditambah-tambah. Yeah. Akhirnya bentuknya beda ah, bidah itu. Hmm. Nah, ketika seorang melakukan perbuatan seperti ini, hmm. biasanya dia akan fanatik dengan beda-beda yang mereka perjuangkan, mereka apa ini, mereka pertahankan, hmm. mereka lakukan dengan segala macam cara. Iya. Ya, ini adalah merupakan suatu bentuk penyimpangan. Nah, kelompok ini adalah paling banyak fanatismenya hmm. dengan apa ini penyimpangan itu. Hmm. Nah, kemudian yang kelompok keempat adalah kelompok muslim yang ada kelemahan dalam dirinya. Iya. Sehingga kemudian dia terjerumus dalam kebejatan, hmm. dalam kemaksiatan, ya dia terjerumus dalam apa ini perzinahan terjerumus dalam apa ini riba dan seterusnya perbuatan dosa hmm. dia sadar itu bahwa dia adalah melakukan satu pelanggaran dan dengan itu dia fasik Hmm. Nah orang kalau kemudian fanatik dengan hmm. kefasikannya, fanatik dengan kemaksiatannya, hmm. maka tidak jarang bangga dengan kemaksiatannya, dengan narkobanya, hmm. dengan kejahatan-kejahatannya. Padahal dia mengaku Muslim. Nah yeah. tentunya empat kelompok inilah yang paling banyak fanatismenya itu. Hmm. Adapun kelompok yang kelima, yang kemudian dia sadar bahwa Islam telah lengkap, dia hmm. berusaha untuk menjalankan Islam sebaik mungkin, kemudian dia berusaha untuk selalu memperbaiki dirinya. Sehingga yeah. kemudian itu satu sama lain akan menjadi saling menasihati, saling mengisi. Yeah. Hmm. Maka dialah orang mukmin yang hakiki yang kemudian kita harus bersama-sama dia tanpa kemudian terpengaruh dengan apa penampilan dan apa e, kerusakan yang ada pada empat kelompok yang tadi yeah. itu. Nah hmm. dengan cara ini insya Allah upaya untuk mempermenjaga keutuhan umat Islam yang hakiki iya. tidak yeah. dalam membawa sistem yang sebenarnya insya Allah semakin hari semakin akan nampak kebenaran itu dan mereka insya Allah semakin kuat sehingga kemudian bukan hanya sebatas manfaat buat diri mereka, hmm. akan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat di sekitarnya. Iya. Karena itu mereka selalu membawa kebenaran dan kebaikan. Oke, saat Ini kan kaum kafir tidak akan suka kalau Islam jaya dan bersatu. Yeah. Karena itu perlu ada dibentuk kelompok-kelompok sempalan yeah. yang ditujukan untuk menghancurkan Islam. Nah, ini yeah. bagaimana peran dari pihak ketiga, Ya, Ya, tentunya uh, itulah apa yang kita lihat umpamanya hmm. berdirinya Ahmadiyah. Hmm. Ya. Sebelumnya berdirinya Syiah. Hmm itu sangat besar peranannya daripada Abdullah bin Sabah seorang Yahudi yeah. yang masuk ke wilayah umat Islam mengaku mengaku sebagai orang Islam kemudian menciptakan ajaran-ajaran yang menyimpang dalam rangka untuk melemahkan Islam itu ada dalam sejarah hmm. itu panjang sekali uh, apa ini eh, keberadaan Abdullah bin Sabah meskipun kalangan orang Syiah berusaha untuk men, apa ini mengingkari itu yeah. tapi mereka tidak bisa mengingkari karena memang riwayat-riwayat yang ada pada mereka mengungkapkan seperti itu hmm. seperti umpamanya Al-Firq kalangan Nubakti menyebutkan itu dan yang lainnya juga seperti itu Nah, uh, begitu pula berdirinya Ahmadiyah yeah. yang memang ditanamkan oleh penjajah Inggris itu hmm. untuk kemudian Eh, melemahkan semangat jihad kaum muslimin dalam menghadapi apa eh, penjajahan Inggris di India dan hmm. kemudian munculnya semua gerakan ini di dalam rangka untuk melemahkan perjuangan Islam di India itu hmm. kemudian itu dibawa ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia. Yeah. Nah, begitu pula dalam bentuk aliran-aliran sesat yang lainnya hmm. sadar atau tidak sadar bahwa mereka telah menjadi kaki tangan musuh-musuh Islam dengan cara mereka bekerja untuk kemudian menyudutkan Islam dari dalam dan merusak Islam dari dalam yang iya. kemudian yeah. tidak jarang mereka pun kemudian mendapatkan mendapat dukungan bantuan ya hmm. baik keuangan maupun apa ini eh, yang lainnya baik moral maupun material hmm. sehingga kemudian mereka mendapat dukungan sedemikian rupa untuk melemahkan kekuatan umat Islam dari dalam ini. Jadi sudah rusak dari luar, rusak dari dalam. Yeah. Dan ini semuanya uh, tentunya uh, kalau disadari sebagai muslim hmm. betapa besar peranan kita untuk memperbaiki ini. Hmm. Kalau Abu Hasan Adawi mengatakan ibarat seorang muslim itu seorang tentara hmm. yang kemudian dia ditodong oleh apa ini uh, musuhnya dari yeah. empat jalur dari depan dari belakang dari kanan dan dari kiri hmm. ya, tidak bisa dia selamat hmm. kecuali dia apa ke atas kita. <laughs> Makanya tidak ada jalan kita yeah. untuk bisa menyelamatkan umat Islam ini kecuali kita kembali kepada Allah, menegakkan agama Allah dengan iya. benar dan kemudian mengumpulkan orang-orang yang soleh dan orang yang yeah. bagus itu, yang mukmin itu yeah. untuk kemudian bersama-sama membangun Islam dan kemudian ada hanya ada dua pilihan, hmm. hidup mulia atau mati syahid. Sehingga yeah. karenanya kita perlu untuk kemudian membangun kekuatan seperti itu. Oke, okay, tadi ya, Ustaz mengatakan ada ada lima kelompok ya dan dan biasanya kalau fanatisme ini adalah berlebihan gitu ya. yeah, pasti. Ada yang ditambah ada yang dikurang. Nah, ini kira-kira kalau mereka berbuat demikian itu sebetulnya yang diuntungkan itu siapa saat yang diuntungkan? Apakah pemimpin-pemimpinnya karena mereka tidak ingin uh, digoyang jabatannya atau ada faktor lain Zat Ya, memang hmm. uh, pertama ada faktor internal. Hmm. Artinya ada kepentingan pribadi. Hmm. Baik itu dari pemimpinnya ataupun dari pengikutnya. Hmm. Kemudian sang pemimpin menyebar uang, si pengikut menerima uang. <laughs> si pemimpin yeah. mendapat kedudukan, si, si apa ini uh, si apa yang dipimpin mendapat apa ini uh, dukungan, yeah. dukungan. Hmm. Nah, begitulah keadaannya. Hmm. Ya, ini faktor internal itu sangat apa ini kuat sekali. Dan yang paling berbahaya adalah ketika orang itu senang tampil. Hmm. Ya, kalau orang itu sedang tampil, hmm. dia berusaha untuk jadi pemimpin sehingga terkenal. Dia berusaha untuk menjadi seorang yang hebat sehingga kemudian orang semuanya memuji. Iya. Nah, makanya para ulama mengatakan hubu duhur yaksimu duhur. Hmm. Orang yang suka tampil itu akan mematahkan punggungnya sendiri. Hmm. Karena itu seorang apa mukmin tidak akan melangkah ke arah itu. Hmm. Ya, bahkan kemudian mereka uh, tidak berusaha untuk mengejar jabatan kedudukan, tapi kalau kemudian itu diembankan ke dia, dia akan tunaikan dengan sebaik-baiknya karena itu sebagai amanat. Hmm. Nah, kemudian yang kedua itu faktor internal sangat kuat sekali yaitu karena memang dari pribadi orang itu, baik pemimpinnya maupun rakyatnya hmm. atau apa yang dipimpin. Yang kedua, faktor upaya dari setan baik iya. setan jin maupun setan manusia, manusia iya. yang memang ingin melemahkan kekuatan umat Islam. Hmm. Sehingga kemudian mereka akan mencoba untuk menghancurkan dari luar, hmm. ya secara fisik hmm. ataupun akan menghancurkan dari dalam. Dan ini yang paling dahsyat adalah yeah. brainwashing, cuci otak. Hmm. Cucu otak ini bisa melalui pendidikan, hmm. bisa melalui mass media, hmm. bisa melalui tukar menukar budaya, hmm. bisa melalui film-film, bisa melalui apa ini uh, bahasa, bisa hmm. macam-macam caranya. Termasuk tukar menukar apa ini beasiswa-beasiswa itu. Nah, ketika kemudian seorang muslim yang namanya muslim hmm. pasti kan bagus. Yeah. Ya ada Hasan, ada Muhammad segala macam itu. Tetapi ketika kemudian mereka mendapat satu apa nih eh, uh, pengetahuan yeah atau kemudian dukungan dana atau kemudian pengetahuan apa ini informasi-informasi yang memang dicekokkan kepada mereka sedemikian rupa sehingga kemudian mereka pertama menyikapi Islamnya sudah mulai kendor. Iya. Ya, sudah lagi apa oh Islam itu apa ini uh, fanatik atau iya. Islam yeah. itu udah ketinggalan atau apa dia mempunyai suatu perilaku yang mulai menyimpang dari garis yeah. Islam itu. Mm. Kemudian mulai berikutnya dia uh, meninggalkan Islam sama sekali. Udah hmm. sholatnya udah apa bilang bontek. Hmm. Kemudian Islamnya sudah nggak nggak perlu belajar lagi. Hmm. Tapi kemudian dia lebih cenderung untuk belajar selain Islam itu. Iya. Yeah. Cobalah orang-orang yang kemudian begitu cenderungnya dengan apa ini uh, uh, ekonomi Barat hmm. atau kemudian uh, perbankan konvensional hmm. atau kemudian demokrasi yang menggantikan Islam itu hmm. atau kemudian model-model isme-isme lainnya ketika mereka terjun ke situ hmm. atau apa nih menjadi uh, kaki tangan isme itu apa terjadi? Terjadi perubahan. Hmm. Sampai pada saatnya dia seperti ke barat-baratan. Baik <laughs> penampilannya, yeah. cara berpikirnya, hmm. kemudian perilakunya, hmm. bahkan garis perjuangannya sudah tidak lagi kaitan dengan Islam. Bahkan tidak jarang dari mereka muslim-muslim yang anti Islam sama sekali. Yeah. Menjadikan Islam sebagai lawan sama sekali hmm. karena mereka sudah dicekoi karena Islam itu adalah sebagai satu ancaman buat mereka. Yeah. Nah, ini adalah merupakan suatu bentuk pergeseran hmm. dan ini korbannya yang paling besar hmm. dari kehidupan umat Islam. Makanya Anda melihat banyak orang Islam, hmm. tapi tidak ada hubungan dengan Islam. Seperti dia robot-robot dari pihak yeah. lain. Hmm. Tidak lagi ada kaitan dengan Islam sama sekali. Tidak yeah. cuma namanya saja. Atau mungkin keturunannya. Hmm. Ini semua menjadikan satu pergeseran yang tentunya kita harus sadari. Bagaimana kemudian memperbaikinya untuk kemudian diarahkan kepada kebenaran yang hakiki yang telah Allah SWT tetapkan dan telah contohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan cara itu insya Allah yeah. upaya untuk perbaikan umat ini harus kita lakukan dari dalam maupun membantengi daripada pengaruh-pengaruh luar itu uh, ini ada Pak Heri Setiawan saat di Rengas Tenggol Karawang yang juga meminta doa agar senantiasa diberikan kemudahan dalam berdakwah. Kemudian juga masih banyak pendengar ini yang tampaknya hari ini tengah diberikan musibah juga mohon doa dari Ustaz agar segera diangkat musibahnya dan bisa kembali berdakwah saat ini. Ya Allah syukur insyaallah. Hmm. Wa yatahim al-khair. Ya. Al-katsir insyaallah. Oke. Okay. Ini ada SMS juga Ustaz yang bertanya uh, di layar kami ini eh, bagaimana dengan wacana kekalifahan ya jadi untuk mengurangi konflik dan perbedaan di kalangan umat apakah ini bisa menjadi solusi Zah? Ya barakallahu fikum tentunya uh, khilafah itu adalah istilah yang ada di dalam Al-Qur'an dan ada istilah yang di dalam hadis Rasulullah SAW karena itu tidak bisa khilafah ini difahami menurut versi kita hmm. menurut maunya kita. Hmm. Kita harus kembalikan uh, pra, apa ini porsinya sesuai dengan Al-Qur'an dan keterangan Rasulullah SAW. Dan hal itu tidak merupakan sebagai satu sesuatu yang kemudian apa ini uh, uh, menjadi inti utama. Sebab khilafah itu adalah sarana untuk menegakkan Islam secara menyeluruh, hmm. secara komplit. Karena tanpa khilafah tidak mungkin kita bisa menegakkan Islam secara utuh. Nah karena itu apa yang harus kita lakukan ya, bukan hanya sebatas wacana tetapi bagaimana bergerak untuk mendapatkan janji Allah itu. Kita lihat di dalam surat al nur ayat 55. Allah katakan wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafa alladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzi tadalla lahum wa la yubadilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun bahwa Allah telah memberikan janji kepada kaum mukminin di antara kalian dan yang beramal saleh ya untuk mereka bisa mendapatkan khilafah itu di muka bumi yeah. sebagaimana Allah telah berikan kepada kaum sebelumnya agar kemudian mereka dapat menegakkan agamanya yang diridhai oleh Allah dan mengganti rasa takut mereka dengan keamanan sehingga yang terjadi adalah mereka hanya beribadah kepada Allah tidak menyekutukan Allah sedikit pun maka siapa yang ingkar terhadap setelah itu maka mereka lah orang-orang yang fasik. Nah hmm. kalau kita lihat dalam ayat ini dan keterangan Rasulullah SAW dan hadis yang sahih yang kemudian disahkan oleh Syekh Walid juga dalam kitab istilah Sahih tentang al-khilafah ala Haji nubuwah bahwa khilafah ini dan ini diterangkan panjang lebar oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan proses perjuangannya sampai menegakkan khilafah di Madinah itu yang dimana dimulai dengan perjuangan panjang, yeah. yaitu baik kemudian prosesnya di Mekah sampai di Madinah, sampai kemudian berhasil apa ini e, menegakkan apa khilafah di Madinah itu. mm. Dan ini semua kemudian dilanjutkan oleh para khalifah Rasulullah setelah itu yang kemudian menyebar sampai ke seluruh wilayah-wilayah yang menjadi e, kekuasaan Islam. Dan demikian Jangan kita bicara khilafah tapi tidak melakukan satu proses yang benar. Hmm. Maka itu semua akan menjadi utopia. Iya. Ya, kita bicara khilafah tapi prosesnya tidak kita lakukan dengan dengan benar. Makanya proses ini yang harus terus kita bangun secara benar untuk mencapai yang kita harapkan untuk bisa menegakkan Islam secara utuh itu. Wallahu yeah. a'lam. Baik, kita buka Mas Firman di line telepon di 8816363. Sudah ada bergabung. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak? dari aja Pak Ustaz ya. Bisa dikecilkan dulu Pak volume iya. radinya Pak. Dengan Pak? Dari Hamba Allah aja Pak Ustaz, dari Bogor. Iya. Ini Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ini maaf Pak Ustaz ya. Hmm. Uh, saya sering uh, eh, dengar di data. Hmm. Masalah maulid gitu Pak Ustaz. Hmm. Uh, ini saya di sini kalau diajak uh, maulid seperti itu ya sih nolak sih enggak ya. Cuma nggak ikut aja. Hmm. Itu bagaimana menurut Pak Ustaz? Terus yang kedua masalah tahlilan Pak Ustaz. Tahlilan ini kita kan kalau diundang sering nggak datang malah dicuekin gitu jadi dijauhin sama kawan-kawan yang di sini iya yeah. Nah itu aja Pak Ustaz. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang dari Bogor kita buka lagi Mas Firman. Assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum. Dengan dengan Tapi di mana? Terputus ya? Oke, kita buka lagi Mas Iman. Uh, eh, Assalamualaikum Dakta. Dengan siapa Ibu? Di mana Ibu? Di Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Tadi sudah Pak bahwa muslim harus energik ya. Hmm. Harus mempunyai semangat yang besar pun segala potensi yang ada pada dirinya supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat umat gitu ya Hmm. potensi tersebut eh, umat Islam bersatu eh, bersatu tidak sekarang ini dimana kelompok Islam yang satu dengan yang lain sering berbenturan yeah, iya. sehingga saling eh, menyalahkan gitu ya iya. akibatnya banyak sekali permasalahan yang timbul di hmm. mana umat Islam terpinggirkan hmm. terbelakang bahkan merasanya kemiskinan hampir di seluruh daerah yeah. solusi apa sih yang paling tepat untuk mengatasi hal ini Baik, terima kasih Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita tampung lagi satu lagi satu ya hmm. Silakan. Assalamualaikum Data Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, terputus Sudah ada yang bergabung di 8816363. Oke, satu. kita tanggapi dulu yang pertama dari Bogor Zat. Ya, Waalaikumsalam eh, Apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak yang dari Bogor ini hmm. Sebenarnya e, keadaannya merata di banyak tempat. Iya. Ya. Adanya orang-orang yang mempunyai keyakinan tentang e, rasa cinta kepada Rasulullah tetapi kemudian dibentukkan atau disalurkan lewat acara Maulid itu. Hmm. Padahal kalau kita perhatikan Maulid itu diadakan baru muncul abad kelima. Iya. Yeah. Ya, kalau kita uh, mengikuti kebenaran yang ada pada Allah dan Rasulnya, Hmm. Dan itu uh, tidak ada satu kebaikan kecuali Rasulullah sudah tetapkan. Hmm. Rasulullah sudah sampaikan kepada kita. Tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sudah peringatkan kepada kita. Dan semua amalan yang tidak dilakukan karena Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah, maka amalan itu akan sia-sia. Hmm. Nah, makanya di dalam uh, sejarah saja Maulid itu tidak ada di masa apa ini para sahabat, para sahabat, para sahabat dan seterusnya baru muncul abad kelima. Karenanya bukan menjadi satu syariat bukan menjadi suatu pedoman apalagi menjadi suatu ajaran ya karenanya e, kalau apa ini kita melihat apa yang ditetapkan Rasulullah maka Allah pun mengatakan Wama ada atakum rasuluhu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu apa iya. yang diperintahkan oleh Rasulullah kamu ambil dan apa yang dilarang kamu tinggalkan hmm. nah karena itu nggak ada dasarnya ya udah kita tinggalkan dan Bapak tadi udah benar sehingga tidak ikut dalam acara itu termasuk acara tahlilan juga tidak ada dasarnya sama sekali tapi itu hanyalah merupakan upaya untuk pembenaran terhadap hmm uh, keyakinan atau pemikiran yang seperti itu. Nah, yeah. tetapi permasalahannya tidak perlu kita benturan dengan mereka. Hmm. Nanti kalau kita tidak ikut, kita nggak perlu apa ini benturan dengan mereka karena memang yeah. Iya. uh, fitnah itu akan lebih besar dan maturnya lebih lebih besar. Nah, kita tidak mau ribut-ribut dalam masalah seperti itu. Hanya kemudian kita uh, tidak terlibat hmm. dalam apa ini acara mereka tetapi hubungan bagaimana tetap uh, terbangun dalam hubungan kemasyarakatan dengan cara baik tanpa harus menimbulkan konflik seperti itu. Hmm. Makanya paling tidak kita katakan itu semua tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, karenanya tidak ada pahalanya. Yeah. Apalagi kalau memang menyalahi sunnah, hmm. maka tentunya itu akan menyebabkan dosa. Yang menarik yeah. Iya. uh, apa ini uh, bapak yang dari Bogor ini ya, karena nggak mau sebutkan namanya, ada kejadian, hmm. ada orang sholat hmm. itu sholatnya itu uh, melebihi kadar. Hmm. Artinya nggak ada contohnya sama sekali. Kemudian ditegur oleh Sa'id bin Musayyib. Hmm. Ini sholat ya. Hmm. Apalagi kalau maulid, taulid itu nggak ada dasarnya sama sekali. Ini sholat, ada dasarnya sholat. Hmm. Tetapi bagaimana sholat itu, udah ada contoh dari Rasulullah SAW. Hmm. Dipraktekkan oleh para sahabat. Nah orang ini melaksanakan sholatnya, melebihi porsinya yang telah ditetapkan oleh syariat ini. Hmm. Maka oleh saya bin sebagai, sebagai ulama, tabi'in, yang sangat terkenal itu, menegur orang ini. Iya. Yeah. Jangan kamu lakukan sholat seperti itu. Hmm. Karena itu nggak ada dasarnya. Hmm. Apa kata orang ini? Wahai Abu Muhammad, artinya saya bin saya, wahai Abu Muhammad, amasa Allah akan menghukum saya karena saya sholat? Hmm. sholat aja keliru. Hmm. Sama seperti orang puasa tujuh hari, puasa empat puluh hari. Masa Allah akan menghukum saya karena puasa tujuh hari ke empat puluh hari? Hmm. Apa jawabannya Sa'id saya? Allah akan menghukum kamu disebabkan kamu menyalahi sunnah. Hmm. Jadi Allah akan menghukum kamu karena kamu menyalahi sunnah. Hmm. Nah kalau sudah itu kemudian tidak ada sesuai dengan sunnah yang diajarkan contoh Rasulullah SAW, maka jangan kita amalkan. Nah kita akan hukum oleh Allah karena kita menyalin sunnah itu. Yeah. Ya barakallahu fikum. Adapun Bu Garis tadi menyatakan umat Islam ini harus energik memang. Yeah. Dan itu uh, itu adalah sebagai satu kondisi hmm. apa yang menyertai seorang muslim harus energik. Tetapi untuk apa energi energitas yang dia miliki adalah untuk membela kebenaran, untuk yeah. membawa kebenaran, untuk mencontohkan kebenaran itu. Hanya kemudian kenyataannya bukan malah bersatu malah berpecah belah dan itulah apa yang telah Allah tetapkan di dalam surat Asy-Syura ayat 13 syara'a lakum min ad-dini ma wasa bi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا بإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Allah telah mensyariatkan agama ini kepada Nabi Nuh Kemudian kepada Nabi Muhammad SAW dari awal ditutup sampai ujungnya. Nabi Muhammad SAW penutup Nabi yang ada dan Rasul ini. Kemudian Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, lima ulul yeah. azmi hmm. yang telah ditetapkan oleh Allah untuk membawa misi Islam, untuk kemudian mengajar kepada umat untuk beribadah kepada Allah. Hmm. Apa semua ajarannya? Yaitu an aqimuddin, tegakkan agama. Berarti yang menjelaskan ayat tegakkan tauhid. Kalau orang menegakkan tauhid, dia akan menegakkan agama secara otomatis. Karena hukum-hukum dalam agama itulah konsekuensi tauhid. Yeah. Orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang jihad, itu semua konsekuensi tauhid. Kalau tauhidnya benar, otomatis dia akan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah yang lainnya yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu. Nah, kemudian permasalahannya, kalau kamu menegakkan agama, jangan kalian berpecah belah. Hmm. Artinya kalau kemudian adanya perpecahan belahan itu disebabkan karena mereka terdapat ketidakbenaran di dalam yeah. memahami agama atau di dalam mempraktekkan agama. Hmm. Makanya di dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32 Allah menyebutkan tentang orang-orang yang menjalankan kebenaran Islam secara benar. Munibina ilahi taquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun ya Allah menetapkan kepada kita jangan kalian apa eh, bertakwalah kepada Allah iya. kembali yeah. kepada Allah tegakkan sholat jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik hmm. atau menjadi orang-orang musyrik yang mereka itu mencerai-beraikan agamanya sehingga kemudian tercerai-berai mereka dan masing-masing dari kelompok itu membanggakan dirinya Nah, kita jangan sampai seperti itu. Dan kalaupun itu terjadi berarti ada masalah dengan pemahaman agama kita, yeah. ada masalah dengan praktek agama kita sehingga kemudian kita terpecah terperebutkan seperti itu. Makanya solusinya pertama kita harus kembali kepada tauhid, hmm. kembali kepada Allah, mengikuti jejak Rasulullah, berusaha semaksimal mungkin secara jujur untuk menerima kebenaran hmm. yang itu berasal dari Allah dan Rasulnya. Kemudian kita mencoba untuk apa mengamalkan dan menjerukan kepada yang lainnya dan tanpa fanatisme kelompok golongan dan sebagainya. Dengan yeah. cara ini itu adalah upaya untuk kemudian mencoba memperbaiki dan perbaiki semakin luas semakin luas apa ini akan dapat menjadikan satu kekuatan insyaallah barakallahu fikum. Oke, ini ada Abu Yusuf di SMS yang bertanya, bagaimana dengan teman-teman kita yang justru mereka selalu mencela orang di luar kelompok saat ya, ini tentang fanatisme kelompok? Tentu ya? uh, sikap mencela itu tidak betul. Hmm. Ya, karena memang orang mukmin itu adalah orang yang menjaga lisannya. Hmm. Ya, karena mencela orang itu bisa jadi orang yang kita cela lebih baik daripada kita sendiri. Yeah. Karena Allah katakan ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Hmm. Wahai orang beriman, janganlah satu kaum mencela kaum yang lainnya, bisa jadi yang kita cela lebih baik daripada kita. Hmm. Tetapi kalau kita kemudian menjelaskan ketidakbenaran, menjelaskan kebatilan, menjelaskan kebedaan, menjelaskan satu kefasikan, ini adalah suatu hal yang dianjurkan dan bahkan diperintahkan supaya orang tidak terjerumus hmm. ke dalam apa ini kedurhakaan itu, ke dalam kedurjanaan itu, ke dalam beda itu, terhadap syirik itu, terhadap kekufuran itu, terhadap kefasikan itu. Harus dijelaskan itu hmm. supaya orang kemudian tidak terjerumus ke dalam kesalahan itu. Kalau kemudian kesalahan itu menyangkut hak perorangan seorang pribadi melakukan perzinahan. Seorang pribadi melakukan satu apa ini eh, penipuan, seorang pribadi melakukan satu perbuatan yang bersifat sesuatu yang apa yang tercela, maka kita nasihati dia, kita ingatkan yeah. dia tanpa harus membongkar depan umum. Tetapi kalau yang melakukan itu seorang tokoh dan itu kemudian terang-terangan dia sampaikan, dia contohkan dalam bentuk yang tidak betul di depan masyarakat umum, sehingga orang menganggap itu satu kebaikan, satu kebenaran, maka ini sudah keliru, harus yeah. diungkapkan itu untuk supaya orang tidak terjerumus ke dalam apa nih kesalahan itu juga. Dan tentunya semua ini ada ada kaidah-kaidahnya bagaimana kita melakukan ingkar mungkar, termasuk kemudian kita melakukan apa? Uh, eh, al-amr ma'ruf mungkar itu semua ada ketentuan-ketentuannya. Tentunya bukan saat ini kita mengungkapkan seluruh bagian itu wallahu a'lam. Baik, saya akan bacakan dulu satu SMS nanti baru kita buka lagi di telepon di 88163633. Pak Suyanto yang mohon penjelasan Ustadz ini mengenai perbedaan di antara umatku adalah rahmat. Ini bagaimana Ustaz kedudukan dari hadis ini? Ya, perbedaan di antara di antara umatku rahmat ini ikhtilaf umat rahmat pada seluruh ulama ahli hadis yang apa yang muhaqqiqin hmm. itu mereka sepakat dari situ lemah dan tidak bisa dipakai. Ya, karena uh, perbedaan itu ada dua, Pak. Iya. Kalau perbedaan itu yang bersifat antagonis ya, sifat masalah akidah, masalah pokok tidak mungkin disatukan. Hmm. Ya bahwa namanya kebenaran nggak mungkin disatukan dengan kebatilan. Ahli tauhid mau digabungkan dengan ahli syirik tidak mungkin satu. Yeah. Ahli sunnah digabungkan dengan ahli bid'ah tidak mungkin bersatu. Ya, kebenaran tidak mungkin dicampurkan dengan kebatilan. Masing-masing dengan porsinya. Ini ada jalan sabil mukminin, ini jalan sabil mujrimin itu ada ah, istilah Al-Quran. Sabil muminin, mereka yang berjalan di atas garis yang kaum muminin. Dan sabil mujrimi mereka yang berjalan di atas garis yang berlawanan dengan sabil mujrimin karena mengikuti jejak syaitan dan mengikuti hawa nafsu dan dunia dan seterusnya. Nah karenanya kita tentunya berusaha bagaimana untuk kemudian tidak terjerumus ke dalam perbedaan yang bersifat antagonis ini. Yeah. Dan itu akan ada selalu hmm. dalam kehidupan masyarakat. Makanya ini tidak mungkin disatukan. Ya, penyatuan antara ahli tauhid dan ahli syirik mustahil. Penyatuan ahli sunnah dan ahli bidah mustahil. Tetapi upaya bagaimana? Kemudian yang kedua, perbedaan yang berkaitan dengan masalah pemahaman dalam kaitan masalah fikih. Perbedaan masalah kunut, perbedaan masalah apa ini, apakah angkat tangannya itu uh, di, di telinga kemudian atau di dada, atau kemudian tidak angkat tangan sebagainya. Itu semua perbedaan yang kemudian dimungkinkan untuk seorang memahami dalam teks dalil yang bisa berbeda pendapat karena berbeda dalilnya, berbeda pemahamannya, berbeda bahasanya dan seterusnya itu hal-hal yang berkaitan dengan masalah fikih dan inilah yang terjadinya madhab-madhab di antaranya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu semua perbedaan dalam porsi yang kedua ini. Tetapi kalau umpama eh, kita bicarakan hadis secara umum begitu, tentunya hadis itu tidak betul. Yeah. Hadisnya pun tidak seluruhnya tidak betul. Sehingga karenanya tidak kita tolerir itu perbedaan. Kecuali dalam perbedaan yang bersifat tanawu. Hmm. Yang itu pun masih diupayakan jalan ketiga yaitu bagaimana menyatukan dua apa nih pendapat itu kalau memang tidak bisa maka diupayakan dengan cara tarjih yaitu menentukan mana yang paling kuat di antara yeah. dalil yang digunakan oleh dua kelompok yang berbeda pendapat itu. Artinya masih ada jalan keluar lah insya Allah. Baik, kita buka langsung di telepon di 8816363. Assalamualaikum Dakta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan uh, ah, dari hamba Allah di Tambun Ustaz. Oke, okay, silakan. Uh, Apa eh, yang Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz ya Pak. Ini Ustaz nih mau nanya sedikit ini Soal ini Ustaz, saya kan domisili dekat masjid. Cuma kan di masjid itu sering mengadakan ya acara bahasa oleh Nabi, saya Isra Mirot Terus saya kan sering dipindahin sumbangan Ustaz untuk cara itu. Tapi saya suka sekedar ngasih minuman. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Hmm oke eh, maka saya mau menolaknya juga nggak bisa Ustaz yeah. tapi pada ya saya tahu kalau bahwa acara itu nggak ada sunahnya gitu hmm. tapi ya bagaimana Ustaz ya, saya, sikap saya gitu yeah. Dan okay. masuk Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kita buka lagi satu lagi Mas Firman Di dalam telepon tiga sudah ada yang masuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak? Dengan Saki di Cilincing. Pak Aki Pak ya? Saki. Oh Pak Aki. Oke silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Bapak. tanya. Hmm. Ya, suaranya putus-putus coba. Halo. Hah? Eh, anak baca buku. Hmm. Eh, dan Pak bisa bergeser sebentar Pak? Halo. Ya, tolong Pak bergeser sebentar Pak. Ya. Halo. Ya, oke okay, Pak, silakan Pak. Uh, ini ya, saya kutip dulu dari salah satu buku. Iya. Menurut hmm. ini dari Persis. Istilah salafi bukan istilah sarang. Hmm. Karena bukan istilah apa? Istilah salafi ya. bukan istilah terkamu hmm. karena tidak memenuhi rukun-rukun ijma versi para ulama. Hmm. Ini yang pertama Ustaz. Terus yang kedua, adakah dalil yang menunjukkan bahwa salafi adalah istilah syar'i? Hmm. hmm. Jadi itu saja Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum kita jawab dua perlepo, kita dengarkan dulu hikmah dan juga pariwara berikut ini. Yeah. Mohon dijelaskan dan dijawab Ustaz, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Uh, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan uh, tetangga masjid yeah. yang dimintain sumbangan, sumbangan. untuk apa ini eh, ya. amalan-amalan uh, yang tidak ada dasarnya dalam dalam sunnah uh, itu termasuk kategori masuk dalam ayat yang kedua dari surat Al-Maidah. Uh-huh. Kemudian Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal adwan ya bekerja samalah kamu dalam hal e, bir kebaikan dan itu diantaranya e, tafsir seperti itu adalah akhlak ya dan yang kedua adalah e, e, ketakwaan hmm. nah, yang, yang kemudian e, diperingatkan kita pada ayat itu jangan bekerja sama dalam dengan dosa dan melampaui batas Iya. Yeah. Nah, karena amalan-amalan itu tidak ada dasarnya dalam syariat, maka e, bisa kategorinya dia melakukan satu dosa karena pelanggaran terhadap syariat yang tidak ada dasarnya itu sehingga kita tidak diperkenankan untuk membantu e, dana hmm. ya, ataupun apa saja mengarah kepada kegiatan itu sehingga karenanya e, kita tidak e, boleh membantu itu tapi kalau umpamanya kita e, ingin supaya apa tidak tidak apa benturan dan sebagainya hmm. ya boleh saja mengatakan saya kasih duit buat kamu yang kamu yeah. untuk perorangan kamu ya hmm. bukan untuk acara itu boleh saja atau kemudian terus terang mengatakan saya tidak apa ini ikut kegiatan seperti itu eh, apa secara nyata begitu. Yeah. Tapi yang jelas eh, kita tidak apa ini eh, terlibat secara langsung maupun tidak langsung karena mm. itu hmm. akan menjadi satu bentuk dukungan eh, yang tidak dibenarkan. Yeah. Walaupun berkaitan dengan uh, pertanyaan tentang buku persis tentang salafi atau protes terhadap salafi itu bukan istilah syar'i, hmm. ya bahwa uh, ungkapan seperti itu tidak sebetulnya betul, tidak sebenarnya betul. Hmm. Karena memang uh, istilah salaf itu yang pertama kali menyebutnya adalah Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah menyebutkan kepada Aisyah, atau eh, kepada Fatimah, anak beliau. Yeah. Beliau katakan, "Ana khairu salafi laki." Hmm. Aku adalah sebaik salaf untukmu. Hmm. Ya, jadi kalau kita lihat istilah salaf itu secara bahasa adalah uh, yang terdahulu. Hmm. Yang mendahului kamu itulah namanya salaf. Hmm. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, istilah salaf itu adalah merupakan satu ungkapan untuk menunjukkan generasi pertama, kedua dan ketiga. Berdasarkan yeah. hadis Rasulullah yang sahih dalam Bukhari Muslim, hmm. mengatakan khairun nasi qarni, hmm. summa yalunahum, summa yalunahum. Sebaik-baik masa itu, sebaik-baik manusia itu adalah masaku, masa berikutnya dan masa berikutnya. Inilah tiga generasi hmm. yang kemudian e, diistilahkan dengan istilah salaf itu. Iya. Yeah. Nah, uh, istilah-istilah lain juga muncul yang kemudian diungkapkan diantaranya oleh Ibnu Abbas hmm. dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mengungkapkan mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabatnya. Itulah istilah yang telah ditetapkan Ibnu Abbas dan kemudian diikuti oleh oleh ulama-ulama berikutnya. Juga digunakan istilah Ahlul Hadis hmm. yang oleh digun, banyak digunakan oleh para ulama Ahlul Hadis. Ya, kemudian juga diungkapkan istilah Ahlul Asar atau juga diistilahkan uh, uh, apa manhaj salaf. Itu semua merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan apa ini berpegangnya seseorang dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW para sahabatnya sampai generasi ketiga yeah. sebagai satu pedoman. Hmm. Tetapi ketika sudah mengungkapkan salafi hmm. dalam arti sudah menisbatkan kepada salaf, hmm. ini ada dua pengertiannya. Jika hmm. itu kemudian dimaksudkan bahwa dia mengikuti para salafus saleh itu dari generasi para sahabat sampai pada generasi ketiga yaitu Imam Syafi'i, Bukhari, Muslim dan sebagainya itu kalau dimaksudkan mengikuti mereka dalam segi manhaj baik kemudian akidah, kemudian akhlak, baik ibadah maupun akhlak, maka ini adalah dibenarkan. Yeah. Bernisbat kepada itu karena kita temukan ulama-ulama yang disebutkan Imam Jahabi dalam kitab Sirah al Bala, hmm. mereka kemudian menyebutkan dirinya fulan bin fulan as-salafi. Itu dibenarkan ketika menunjukkan kepada arah dia berusaha untuk mengikuti jejak para salafus saleh. Yeah. Iya. Tapi kalau kemudian salafi dimaksudkan hmm. sebagai suatu kelompok, sebagai suatu fanatisme golongan, hmm. sudah bahwa sesuatu yang melenceng dan keliru. Hmm. Nah, karenanya kita tidak mengarah kepada sesuatu yang kedua itu karena itu akan keliru. Yeah. Tapi tidak kemudian itu kemudian dikatakan apa tidak syar'i karena iya. syar'i yeah. berdasarkan keterangan dari Rasulullah dan kemudian di, di, diterima oleh para salafus saleh dan itu merupakan menjadi pedoman buat kita semua semuanya. Hanya yang tidak betul adalah ketika fanatisme yeah. yang kemudian uh, kalau kategori orang itu hmm. tidak salafi maka hmm. dia bukan yang benar. Yeah. Bisa saja orang itu sunni tetapi hmm. dia benar. Hmm. Dan dia adalah salafi. Hmm. Tinggal permasalahannya pembuktian yeah. sejauh mana pemahaman dia secara benar dan bagaimana pempraktek dia terhadap pemahaman yang benar itu mm. sehingga tidak cukup hanya pengakuan sehingga tidak perlu kemudian pihak persis kemudian mengingkari semua itu yeah. ya apalagi kalau mengingkari nanti persisnya diingkari juga yeah. persis syar'inya apa itu nanti ya kan hmm. gitu dipermasalahkan lagi mm. karena itu ada istilah-istilah yang tidak perlu permasalahkan permasalahannya adalah sejauh mana mereka berpegang secara benar kepada manhaj as-salafus yeah. Iya. sehingga kemudian kemudian konsekuen di atas manhaj itu yeah. ya barakallahu jadi kalau gitu kita bisa melihat sebelum bahwa saat ini yang berkembang berkembanglah yang mengarah ke arah nomor dua tadi saat ya? Belum tentu. Itu tergantung bagaimana keadaan orang itu hmm. dan bagaimana kemudian uh, dia uh, mendudukkan pengertian itu. Hmm. Makanya tidak bisa tidak bisa kita klaim seluruhnya begitu, hmm. tetapi itu sangat sangat kasuistik. Hmm. Ya barakallahu Oke, okay, baik. Ini ada SMS juga dari Abu Kowam yang bertanya saat melihat kondisi umat Islam yang seperti ini bagaimana nih ya, solusinya dan peran Umar pun juga dibutuhkan, tapi ternyata banyak Umar yang tidak peduli. Bagaimana solusinya? Sahabat? Ya barakallahu fikum uh, tentunya kita pertama sebagaimana kata Allah wala tahinu wala tahzanu fa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hmm. Allah katakan jangan kalian merasa hina. Hmm. Jangan kalian merasa sedih. Sesungguhnya kalian orang-orang yang ditinggikan oleh Allah yeah. jika kalian orang-orang mukmin. Kalau kita sebagai mukmin hmm. secara benar kita nggak sedih dengan keadaan yang ada ini. Hmm. Selama kita benar bahwa kita berada la yadrukum man, man, man, man dhalla tadaitum. Kata Allah, orang yang tersesat jalannya itu enggak membahayakan kamu kalau yeah. selama kamu benar. Hmm. Jadi kita enggak usah mikirkan orang dulu, mikirkan kita dulu. Benar enggak kita ini? Kemudian bagaimana kebenaran kebenarannya kita bawa ini kita tularkan kepada yang lainnya, kita sampaikan kepada lainnya. Nah kepada yang lainnya ini banyak. Bisa yeah. mereka itu penguasa, hmm. bisa mereka itu apa menyadarkan ulama yang su, bisa juga menyadarkan apa ini pengusaha yang acuh tak acuh hmm. kepada Islam, tidak perhatian kepada Islam atau usahanya nggak benar sesuai dengan Islam atau kemudian kepada mereka yang kemudian kategori sama kaum muslimin, baik yeah. itu iya. pemuda, orang tua, yang lainnya yang kemudian kategori orang soleh dan sebagainya. Hmm. Makanya tanggung jawab Islam tidak bisa diembankan kepada seseorang. Tanggung jawab Islam adalah merupakan tanggung jawab kita semuanya. Tetapi kalaupun kita tidak membela Islam, Allah akan membela Islam ini dengan cara dia. Yeah. Hanya kemudian hmm kita ketika membela Islam, mengatasnamakan Islam, berarti untuk kepentingan kita supaya kita selamat dengan Islam ini. Yeah. Kalau tidak Allah yang memiliki agama ini. Allah akan menjaga dengan caranya. Makanya jangan pernah kita merasakan bahwa sepertinya saya sendiri yang menjuangkan Islam. Tidak. Hmm. Bahwa yang perjuangan Islam ini banyak. Yeah. Hanya kemudian bagaimana yang banyak ini bisa ketemu, bisa menyatu, bisa bersama-sama. Ini yang belum Bapak diupayakan bersama. Kenapa? Adanya sekat-sekat tadi itu. Yang hmm. pertama yang paling apa ini mengganjal itu adalah fanatisme itu. Selain juga banyak pemahaman-pemahaman yang keliru, praktek-praktek yeah. yang iya. keliru. tapi itu semua harus berusaha untuk mencapai bagaimana ada apa ini peranan umara yang memang dia sadar atas kebenaran Islam yang harus diperjuangkan. Iya. Ada kesadaran ulama yang yang hak yang kemudian menyampaikan kebenaran untuk mengarahkan kepada penguasa itu juga kepada rakyat yang secara benar dan konsekuen. Hmm. Kemudian ada juga apa ini pengusaha-pengusaha supaya mereka juga care kepada Islam dan ada sumbangsi dan dukungan kepada Islam juga mereka punya peranan. Kemudian juga ada apa ini eh, pemikir-pemikir intelektual, guru-guru hmm. dan semua mereka yang punya kemampuan dalam masyarakat muslim yang harus berinteraksi dengan Islam dan untuk kemudian berbuat sesuatu untuk Islam. Begitu pula masyarakat umum secara yeah. keseluruhan, mereka semua terpanggil untuk kepentingan Islam itu dan bukan untuk Islamnya, untuk orang itu sendiri karena yeah. dia untuk menyelamatkan dirinya dalam apa ini tanggung jawab dia di hadapan Allah SWT sehingga ketika ditanya apa yang kamu lakukan di dunia dengan Islam yang kamu miliki? Yeah. Apa jawaban kita? Hmm. Itulah yang akan apa yang akan kita buktikan dalam perbuatan dan kenyataan kita itu Allah alam. Baik, sebelum kita buka di telepon di 8816363 ada Pak Is di di Depok saat yang bertanya saat, e, eh, Rasulullah sudah menggariskan bahwa kalau ada masalah kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah gitu kan? yeah. dan ini banyak orang sudah paham baik ulama dan umar tapi kalau ternyata ada konflik dalam tubuh internal Islam itu sendiri ini bagaimana mensikapinya dan mengapa mereka tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah saat? ya karena hawa nafsu hmm. ketika orang itu menyadari hmm Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu mempunyai masalah, perselisihan, sengketa, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada masalah yang tidak terpecahkan. Jika kemudian kita secara terus menerima kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu. Hmm. Tetapi permasalahannya seringkali yang terjadi adalah hawa nafsu yang menutupi semua itu. Kepentingan yang menutupi semua itu. Keinginan-keinginan yang menutupi semua itu. Sehingga kemudian kebenaran Al-Quran diputar balik oleh dia. Kebenaran As-Sunnah diputar balik oleh dia. Ini masalahnya. Dan banyak sekali yang kemudian e, berkesimpulan dari para ulama bahwa hakikat banyaknya perpecahan, hakikat banyaknya aliran-aliran sesat, hakikat banyaknya permasalahan di antara umat ini lebih banyak disebabkan karena faktor hawa nafsu yang ditumpangi oleh oleh setan sehingga dengan itu menumpuklah permasalahan itu tinggal bagaimana kita kemudian dapat mengendalikan hawa nafsu kita dan kita tundukkan dengan Al-Quran dan Sunnah itu sehingga tidak ada lagi yang keberatan hmm. coba kita lihat ada seorang Nasor ya dia kemudian datang ke saya eh, waktu itu dia masih menggunakan emas iya. kalung laki-laki ini, hmm. kalau emas dan sebagainya saya tidak menegur sama sekali hmm Ketika dia menyatakan itu apa itu Islam, kita tidak penjelasan, tidak saya jelaskan demikian rupa, kemudian saya kasih buku sama dia, Kemudian pada saat tertentu dia menyatakan tertarik dengan Islam, iya. dia ingin masuk Islam. Saya bilang jangan kamu masuk Islam dulu sebelum kamu yakin betul hmm. kebenaran terhadap Islam itu sendiri. Hmm. Maka dia pelajari lagi sampai dia mantap betul. Hmm. Dia bilang saya sudah mantap dan saya masuk Islam. Hmm. Mas yang dia gunakan saya tidak tidak apa tidak apa tidak apa singgung sekali. Ketika sudah masuk Islam dia mengucapkan dua kalimat syahadat, kita ajari sholat, dan sudah menancap Islamnya itu, hmm. baru kemudian saya ingatkan, ya, kalau kamu berada di suatu wilayah, suatu negara, kamu harus mengikuti aturan negara itu, aturan wilayah itu. Mungkin nggak kita menggunakan aturan negara lain di negara itu? Hmm. Dia nggak mungkin harus kita menggunakan aturan negara itu. Nah begitulah ketika kamu di luar Islam, <laughs> kamu boleh berbuat apa saja. Yeah. Tapi ketika kamu sudah masuk dalam wilayah Islam, maka kamu terikat dengan Islam. Hmm. Islam melarang lelaki menggunakan emas seperti kalung yang kamu gunakan itu. Hmm. Ini adalah kembali kepada ketentuan apa Rasulullah SAW. Yeah. Rasulullah SAW menghalalkan emas buat perempuan, tapi mengharamkannya untuk laki. Apa yang iya. dilakukan? Yeah. Langsung dia lepas. Hmm. Inilah contoh orang yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Hmm. Karena itu menetapi apa dikatakan oleh Allah, wa ma'atakum rasulu fakuduhu, wa hakum anhu fantau. Karena Allah katakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kamu ambil, apa yang hmm. dilarang kamu tinggalkan. Nah, oleh orang ini langsung dipraktekkan itu. Coba kita lihat umat Islam sekarang ini. Ketika ditegur ini tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Rasul mengatakan begini, begini, begini. Hmm. Akan begini, akan begini. Hmm. Banyak alasan yang dibikin-bikin sebenarnya keberatan karena hawa nafsunya. Makanya orang yang sudah terpenjara karena oleh hawa nafsunya sulit untuk menerima kebenaran. Inilah yeah. bagaimana membuka hawa nafsu ini sehingga orang kemudian mudah menerima kebenaran itu. Baik, kita beralih ke telepon di 8816363. Assalamualaikum data Assalamualaikum Dengan Ibu? Uh, eh, tati Pak Ibu Tati Ibu ya? Iya betul Di mana Ibu? Uh, di Lemah Abang Cikarang Lemah Abang Cikarang Silakan Ibu dengan seperti Ibu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Uh, ini saya mau tanya uh, sebuah hadis yang menyatakan antara lain bahwa perempuan itu ditanya ke eh, di neraka daripada laki-laki itu harus itu sahih mas gitu ya. satu itu kedua uh, uh, mungkin sikap kita ya uh, uh, sebagai muslimah mungkin bagaimana mengakali mengakali hadis itu gitu oh mengakali gitu maksudnya maksudnya kita kita biar, ya ya mengikhtiar ya biar iya, nggak nggak iya. masuk iya. yang neraka begitu lah kira-kira gitu. iya nah, terima kasih assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus sekali dari Ibu ini. Ya e, kalau hadis itu adanya di Sahih Bukhari, Bu. Hmm, hmm. Ya. Dan hadis ini e, begitu populernya di mana Rasulullah SAW itu diminta oleh kaum wanita hmm. untuk memberikan waktu buat mereka hmm. karena Rasulullah lebih banyak apa di, di, oleh orang-orang laki. Yeah, yeah. Kata mereka ya Rasulullah, sepertinya orang laki banyak mengambil waktu Kami kaum wanita butuh juga untuk engkau arahkan buat kami. Yeah. Maka kemudian Rasulullah memberikan majlis khusus kepada mereka dan di antara yang dinasihatkan oleh Rasulullah bahwa aku yeah. telah diperlihatkan neraka, hmm. ternyata aku melihat kebanyakan kaum wanita itu ada di sana. Hmm. Kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Hmm. Kemudian uh, para wanita itu bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nah, ini masalahnya. Kenapa kok kaum wanita itu banyak di neraka ya Rasulullah? Lianna kunna takfurna al-ashir. Iya. Lianna kunna takfurna al-ashir. Karena kalian banyak mengingkari suami. Hmm. In ahsana ilaikunna sanatan atau dahran. Kalau ada seorang suami berbuat baik kepada istrinya sepanjang tahun, sepanjang hmm. tahun penuh kebaikan. Sekali dia berbuat salah, oleh sang istri mengatakan kamu tidak pernah berbuat baik sama sekali. <laughs> Ini perkataan yeah. yang apa? Mm-hmm. yang keliru mm-hmm. tidak menghargai kebaikan suami yang berbuat sekian lama karena satu kali dia berbuat salah kemudian habis semuanya sama sekali. Hmm. Nah, makanya tentunya bagaimana mensiasati hal ini tentunya bagaimana kita menjadi istri yang soleha yeah. tidak sampai dikategorikan seperti orang yang mengingkari suaminya seperti itu. Hmm. Jadi ini apa penyebabnya banyaknya disebabkan karena istri-istri yang tidak menghargai suaminya. Yeah. Ini yang paling banyak. Hmm. Kemudian uh, apa uh, tentunya banyak sekali hal-hal lainnya. Hmm. Si antaranya Rasul menyebutkan siapa yang menjamin aku menjaga lisannya dan menjaga apa antara dua bibirnya dan antara dua kakinya aku jamin dia surga Hmm. Nah ini termasuk upaya bagaimana untuk bapak ibu terutama ibu-ibu menjaga lisannya dan menjaga dua kakinya. Yeah. Kalau ibu-ibu itu menjaga lisannya nggak ada kemudian terjadi apa permasalahan di antara ibu-ibu. Hmm. Kalau mereka menjaga kedua kakinya tidak akan terjadi pelacuran, perselingkuhan dan sebagainya seperti itu. Hmm. Ini semua adalah merupakan satu upaya bagaimana menutup pintu ke arah neraka itu. Tetapi kemudian Ibu uh, Tati Rahimakillah Bagaimana kalau kemudian berkenaan dengan surga? Rasul pun menyebutkannya. Hmm. Ya, bahwa eh, apa ini e, wanita yang salihah itu Rasul menyebutkan apa? Jika dipandang suaminya menyenangkan. Ini tanda wanita salihah Jika disuruh oleh suaminya selama itu tidak melanggar syariat Allah, dia taati. Jika kemudian dia suaminya pergi, si istri menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Yeah. Ini tanda istri salihah. Hmm. Tetapi kemudian Rasulullah menambah lagi bahwa lelaki yang sempurna banyak dan perempuan yang sempurna tidak banyak. Hmm. Nah, di antara wanita sempurna yang akan masuk surga itu Rasul menyebutkan tiga ketentuannya, hmm. yaitu apa? Al-wadud. Yang pertama al-walud, orang iya. itu wanita itu siap melahirkan anak-anaknya. Dan melahirkan anak-anaknya tanpa keberatan. Hmm. Tanpa ngomel-ngomel, tanpa kemudian macam-macam <laughs> itu. Dia suka melahirkan yeah. anaknya dari suaminya. Yeah. Yang kedua adalah al wadud dia pecinta, sayang kepada suaminya, cinta hmm. sama suaminya. Hmm. Sehingga tidak melenceng kepada laki lain. Coba perempuan sekarang. Hmm. Dia diperhatikan suami orang aja. Dia diperhatikan laki orang aja. <laughs> Terus suaminya bagaimana? Yeah. Ketika dia memuji laki lain di depan suaminya, gak kesel tuh suami. Hmm, hmm. Tuh laki itu cakep banget di depan suaminya. Meskipun suaminya kurang cakep, dia ya nggak usah ngomong seperti itulah. <laughs> Ya, makanya apa yang ada dalam diri apa ibu sebagai istri, terimalah keadaan suami itu. Hmm. Nah kemudian yang ketiga ada al-aud yaitu mudah untuk meminta maaf sama suaminya yeah. dan kemudian menerima apa segala kekurangannya sebagai seorang istri. Hmm. Nah ini adalah merupakan bukan berarti ini memojokkan wanita tidak. Yeah. Ini gambaran bagaimana wanita itu menjaga dirinya, hmm. membangun kepribadiannya sebagai menjadi utuh tidak terbawa emosinya yang berlebihan itu. Karena iya. memang emosi yang berlebihan inilah yang menjadikan wanita itu suka kehilangan apa kendali, kehilangan keseimbangan hmm. sehingga kemudian mudah untuk menyapa apa, apa sumpah serapah kepada suaminya, hmm. apa kemudian mengatakan kata-kata yang keras dan sebagainya kepada suaminya, hmm. menyikapi dengan cara yang tidak betul kepada suaminya dan inilah yang berarti kerusakan rumah tangga. Yeah. Nah, berarti ibu-ibu sekalian, kita perlu untuk menjaga keutuhan rumah tangga ini dengan menjadi istri yang saleh, ah, hmm. apalagi istri yang menjadi penduduk surga tadi itu yeah. dengan tiga ketentuan itu al-walu Wadud, yeah. Al-Wadud, Al-A'ud. Hmm. Dan dengan cara itu, barangkali kita ingin mencoba memperbaiki diri supaya menjadi wanita. Dan siapa yang tidak ingin mendapatkan wanita seperti itu? Iya. Yeah. Sebelum tidur dia katakan, wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sebelum engkau meridhoiku. Iya. Yeah. Meskipun banyak kelemahan dalam diriku, coba itu. Hmm. Banyak para sudah gengsi untuk mengatakan seperti itu. Berarti dia mengakui atas dirinya dan mengakui atas kehadiran suaminya. Allahu Akbar. Semua yeah. kita mengharapkan kondisi yang seperti itu. Barakallahu Oke, dan ini masalah tengah dialami oleh Abu Rofi dari Cikarang, Zat ya. Yeah. Iya. E, sudah berkeluarga dengan dua anak tapi punya istri kok sering marah ya dan gampang e, ringan tangan, Zat nyubit, mukul dan sebagainya bahkan dengan ancaman lisan. Ini bagaimana cara meneruskan ya? Karena biar sudah diingatkan tapi masih juga sering e, melakukan hal yang sama dan akibatnya sering sholatnya pun juga sering tertunda. Ini mohon. Ya, ini e, pertama tanggung jawab pada suaminya. Hmm. Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yeah. Iya. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Keluargamu termasuk istrimu. Hmm. Jadi istri ini harus pertama dikasih contoh yang baik. Yeah. Yang kedua harus diarahkan yang baik dan harus terus menerus menasihati, jangan pernah berhenti. Karena Rasul mengatakan istausu bini saya khairah. Perbanyak kamu memberikan nasihat kepada kamu wanita. Tetapi kalau kamu terlalu banyak dia akan apa? Patah. Patah, ya betul. Ya? Hmm. Nasihat pelulu. <laughs> Umpamanya nggak pernah diajak jalan-jalan, nggak pernah ini dan biasanya akan ada tuntutan itu. Maka jangan terlalu overdoses ketika kita berikan nasihat. Jadi semua dalam porsinya. Kalau kita biarkan, dia akan bengkok. Makanya istausul bin khairat Jadi sering-sering menasihati, memberikan masukan-masukan yang baik, mengingatkan dan jangan kita kemudian membiarkan sesuatu yang tidak betul dari perilaku istri kita itu. Harus kita luruskan. Karena kita bertanggung jawab terhadap istri kita itu. Makanya lelakinya juga jangan menjadi lelaki yang lemah. Apa ini pribadinya membiarkan semua ketidakbenaran dalam perilaku istrinya tanpa kemudian mengupayakan untuk memperbaikinya. Harus ada upaya itu. Sehingga dengan itu maka kita ingatkan istri kita, janganlah kamu nyubit-nyubit anak seperti itu. Kalau kamu dicubit juga nggak mau, tinggalkan yeah. seperti itu. Hmm. Kemudian uh, diperingatkan, anak itu adalah amanat, jangan kemudian kamu sakit seperti itu. Hmm. Harus kamu lakukan dengan cara yang baik. Begitu pula dalam apa ini uh, sholat dan sebagainya, hmm. hubungan kepada Allah juga diingatkan supaya itu akan lebih baik. Sebab kalau orang tidak bertakwa kepada yeah. Allah, itu sangat riskan untuk tidak mengkhianati orang lain. Hmm. Kalau orang bertakwa kepada Allah, dia akan apa? Menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga hak istri eh, suaminya yeah. ataupun hak istrinya, anak-anaknya dan seterusnya. Karena itu maka kita perlu untuk kemudian apa ini uh, terus uh, mengingatkan, menasihati hmm. dan jangan pernah berhenti. Termasuk kalau kita nggak mampu karena kekurangan kita juga bawa dia ke masjid taklim. Yeah. Ya, dengarkan pengajian lewat radio lewat apa ini kaset-kaset ya itu semua akan insya Allah bermanfaat untuk membuka Baik. mata hatinya yeah. dan buka pikirannya supaya menjadi lebih benar lagi Baik. kalau Oke, okay, kita sudah masuk di penjung acara dan apa kesimpulan kita pada hari ini, Sir? Ya barakallahu fikum uh, kita bersyukur terpilih oleh Allah menjadi muslim. Hmm. Dan sayang banyak orang muslim tidak sadar kalau dia merupakan pilihan Allah SWT. Orang muslim itu adalah orang dipilih oleh Allah SWT. Yeah. Bukan dipilih oleh presiden, bukan dipilih oleh menteri, bukan dipilih oleh orang tua kita. Kita dipilih oleh Allah SWT. Karena itu perankan apa yang telah menjadi pilihan Allah kepada kita ini menjadi muslim yang paripurna, muslim yang betul-betul secara horizontal apa secara vertikal hubungan kepada Allah terbangun dengan benar dan hubungan apa ini apa ini horizontal pun terbangun dengan sesuai syariat Allah SWT. Nah dengan cara itu kita akan mendapatkan selalu uh, perlindungan dari Allah SWT dan akan mendapatkan pahala dari seluruh langkah dan kehidupan kita sehingga kita dikatakan yeah. seperti Allah Inna Allah ma'aladina taqaw ladzina hum muhsinun Allah akan selalu bersama orang-orang bertakwa dalam kaitan dia dengan Allah SWT secara haris, apa, vertikal dan inna, wa, apa, dan mencintai orang-orang yang berbuat baik ya. Yeah. Hmm. Inna Allah ma'aladina taqaw waladina hum muhsinun yaitu selain dia bertakwa kepada Allah dia juga berbuat baik kepada uh, sesama manusia atau orang-orang yeah. lain itu. Nah dengan demikian sekalian peranan kita sebagai muslim akan selalu bermanfaat untuk diri kita dalam hubungan kepada Allah dan juga sesama kepada uh, sesama manusia. Nah dengan demikian mudah-mudahan kita bisa merubah diri kita dari yang eh, baik kepada lebih baik, dari yang buruk kepada baik dan kemudian kepada yang lebih baik. Dengan yeah. cara itu mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan rahmatnya hmm. dan dibukakan pintu kebaikan-kebaikan sehingga persatuan buat umat ini akan terbuka selama mereka berjalan di atas dasar kebenaran yeah. yang telah Allah tetapkan dalam Rasulnya. Allah alam Baik, jadi dua pekan lagi kita akan kembali bertemu saat Insya Allah barakallahu Dan kemudian nanti di depan Ka'bah juga bisa dipanggil nama-nama. Jazakumullah khairan insyaallah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dan terima kasih bagi Anda rekan yang sudah ikut bergabung di SMS. Masih banyak SMS yang sudah masuk tapi mohon maaf tidak semua bisa dibacakan karena waktu sangat terbatas ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Fard ini merupakan sebuah hikmah, sebuah ilmu baru bagi kita semua dan insya Allah setelah kita paham ilmunya silakan diamalkan dan diterapkan. Kami bertugas malam ini ada saya Panji Aditya bersama rekan Firman Hakim mengucapkan yang benar hanya milik Allah Sedangkan yang salah hilaf dari kami yang bertugas Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan Subhanakallahumma wa bihamdika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam